Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka. Terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membaca Al-Qur'an. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. <clears throat> Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya, motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak <clears throat> bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dibacakan tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati karena hatinya tertutup. Naudzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha?" Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Naudzubillah min dalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, <clears throat> berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus <clears throat> dan yang paling penting termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Qur'an dengan merenungkan isinya karena Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah seiring dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk <clears throat> untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Allah Subhanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Waman yataharral khaira yu'tah, waman yattaki syarra yuwakah Barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته